Maka tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin. Memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para mursalin, kepada para rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang Allah rezekikan pada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر rajul kemudian mengisahkan seseorang yang yutilu safar yang mengadakan perjalanan panjang safar asy'atha akbara yang kusut dan berdebu yamuddu yadayhi ila sama yang menjulurkan tangannya ke langit memanggil ya rab ya rab wa mat'amuhu haram adapun makanannya makanan yang haram wa mashrabuhu haram dan minumannya juga haram wa malbasuhu haram dan pakaian yang dipakainya haram. Wughudiya bil haram dan dibesarkan juga dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini? Kita sampai pada penjelasan dari Ibn Rajab sampai pada kalimat qad ikhtalafal ulama. Kemarin disinggung tentang amalan-amalan yang saleh. Hendaklah diiringi dengan niat yang saleh maka itu dikatakan tayyib berarti kalimat la yaqbalu illa tayyiban Allah tidak menerima kecuali yang tayyib tayyib dari apa tayyib dari amalan perbuatan atau sedekah hah anta tayyib minas minas sedekah qaulun Salah satu pendapat menyatakan ai yaqbal illa tayyiban minas sadaqah. Kecuali sadaqah yang baik, yang hasil dari yang halal, <laughs> maka diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi hasil yang haram tidak diterima. Tetapi sebagian pendapat yang lain justru menyatakan a'ammu min dhalik. Lebih umum dari itu. Bahwasanya tayyiban, yakni tayyiban minal mali wa minal af'al wa minal aqwal. Nah, semua yang tayyib Allah tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Tayyib dari ucapan, tayyib dari perbuatan, tayyib dari harta, semua yang tayyib bawa Allah terima. Perbuatan, perbuatan yang tayyib diterima oleh Allah Taala. Ucapan yang tayyib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi bagaimana sekarang tentang haji dari harta yang haram? Kata Ibnu Rajab, "Qad ikhtalafal ulama'u fi hajji man hajja bimalin haram." Berselisih para ulama tentang orang yang haji dengan harta yang haram. Wa man fi saubin haram dan orang yang salat dengan pakaian yang haram. Hal yasqut anhu fardhu salati wal haji bidzalik? Apakah gugur hajinya, gugur salatnya dengan itu? Wa fihi 'anil Imam Ahmad qaulan. Dan dalam masalah ini ada dua pendapat dari Imam Ahmad. Ada riwayatan, ada dua riwayat dari beliau. Wa hadhil ahadits al-madhkurah tadullu ala annahu la yataqabbal al-amal ma'a haram. Dan sedangkan hadis yang seperti ini, yang seperti yang kita baca dan hadis-hadis yang sejenis tadullu ala annahu la yataqabbal al-amalu bahwa tidak diterima sebuah amalan kalau langsung bersinggungan dengan yang haram. yakni dengan memakai sesuatu yang haram. Maka tidak diterima. Lakin al-qabul qad yuradu bihi ridha bil amal. Tetapi yang namanya qabul bisa bermakna ridha dengan amalan tersebut. Wa madhu fa'ilihi dan dipuji pelakunya. Wa sana'u alaih disanjung atasnya oleh para malaikat wal mubahatu bihi dan dibanggakan yaumul qiyamah nanti. Tetapi qad yuradu bihi, tetapi yang dimaksud bisa pula dimaksud dengan maksud yang lain yaitu husulut thawab wal ajri alaih. Didapatkannya pahala. Apa maknanya diterima? Kalau salat diterima, kadang maknanya diterima itu artinya diri diridhoi. Kadang bermakna diberi pahala. Sedangkan seseorang salat ada yang salatnya kosong. Dia dalam keadaan diterima dari satu sisi tapi tidak diterima dengan makna lain. Salatnya kosong, tidak ada isinya sama sekali. Nggak ada kehusuan sama sekali. Tetapi dikatakan dia diterima dalam makna dia sudah sholat. Titik. Tetapi nggak ada nilainya. Tidak mendapatkan pahala apapun. Sehingga dikatakan oleh Rajab, yang namanya kabul, qad yuradu. Kadang-kadang dimaksudkan adalah riba bil amal. Kadang-kadang dimaksudkan diridhoi perbuatannya, dipuji pelakunya, disanjung orangnya. Kadang-kadang dimaksudkan diberi pahala. Wakat yuradu bihi, tetapi ada maksud yang ketiga, qad yuradu bihi suqutul fardi. Kadang-kadang dimaksudkan gugur kewajibannya. Orang ini sudah sholat. Orang ini sudah haji. Jadi sukutul fardi bihi minad dimah. Dia sudah gugur kewajibannya, tidak tanggung jawab lagi tentang masalah itu. Fa'in kanal al-murad hahuna al-qabul bimaknal awal awithani, maka kalau yang dimaukan di sini maknanya dalam makna yang pertama dan kedua, lam yamna dzalika min suqutil fardhi bihi min ad-dhimmah. Dikatakan kalau fa in kana al-murad hahuna al-qabul bil ma'nal al-awwal aw Maka kalau dikatakan diterima pada yang pertama dan yang kedua lam yamna dzalika min suqutil fard bihi min ad-dhimmah kama warada annahu la taqabbal salatul abiq sebagaimana disebutkan diriwayatkan tidak diterima salatnya al-abiq abiq adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya berarti dia salat dia beribadah dalam keadaan diri dia melanggar dia lari dari tuannya. Padahal dia budak. Maka ini ikhwan azakumullah dikatakan tidak diterima salatnya. Walal mar'ah allati zawjuha 'alaiha sakhit. Tidak juga perempuan tidak diterima salatnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Walaman atakahinan demikian pula siapa yang mendatangi seorang dukun fasadaqahu siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya kemudian dia terima maka tidak diterima salatnya 40 hari ya. Walaman syaribal khamr arba'ina yauman. Demikian pula tidak diterima salatnya orang yang minum khamr 40 hari. Wal muradu wallahu ta'ala alam. Maka yang dimaukan wallahu alam adalah nafil qabul bimakna awal awithani. Maka tidak diterima, tidak diterima tadi. Semuanya bermakna dengan makna yang pertama dan kedua saja. Apa makna pertama kedua tadi? tidak diridhoi. Yang kedua, tidak diberi pahala. Apa yang ketiga? Sukutul fardhi bihi. Adapun sukutul fardhi bihi, na'am. Dia sudah melaksanakan kewajibannya, titik. Tetapi apakah bernilai? Tidak bernilai. Apakah diridhoi? Tidak diridhoi. Kamu sholat enak-enakan dalam keadaan kamu itu lari dari tuanmu. Kamu enak-enaknya tolak dengan mudah dalam keadaan suamimu marah kepadamu. Dalam keadaan kamu tidak mentaati perintah-perintahnya. Yang harusnya kamu mengerjakan ini kamu sholat sunnah. Tidak diterima. Salatnya dengan makna yang pertama, dengan makna yang kedua. Makna yang pertama adalah tidak diridhai, tidak diterima bermana, tidak diridhai. Yang kedua tidak diberi pahala. Adapun sukutul fardhi bihi dia mendapatkan, dia sudah gugur kewajibannya karena dia sudah salat. Dikatakan wallahu alam min qawlihi azza wa jal innama yutaqabbalu Allahu minal muttaqin sesungguhnya Allah menerima ibadah sedekah dari orang-orang yang takwa sedangkan tadi man atakahinan tidak bertakwa orang yang minum khamr, orang yang membuat suaminya marah, atau abek budak yang lari dari tuannya, tidak diterima sholatnya dalam hadis-hadis tadi, karena memang terkandung dalam ayat, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa. Walihada kanat hadhil ayat ishtaddu minha khawfus salaf ala nufusihim. Oleh karena itu ayat-ayat ini sungguh membuat berat dan sangat dahsyat di hati-hati kaum salaf. Radwanullah Alaihi majma'in. Dalam jiwa-jiwa mereka terasa berat ayat-ayat ini. Fakafu an la yakunu minal muttaqin alladziina yutakabbal minhum. Mereka khawatir bahwa mereka belum mencapai derajat muttaqin sehingga amalannya semuanya tidak diterima. Mereka khawatir belum sampai derajat muttaqin yang diterima amalan-amalannya, yang diterima sedekahnya, yang diterima ibadahnya. Inna ma min minal muttaqin. Hanya saja Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa. Maka ayat ini sungguh sangat berat di hati-hati para sahabat, di hati-hati mereka orang-orang mukmin. Suila Ahmad an ma'na al-muttaqin. Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna al-muttaqin. Faqala yattaqil asya'a fala yaqa' fi ma la yahillu lahu. Al-muttaqin adalah orang yang menghindari perkara-perkara yang haram. Fala yaqa' fi ma la yahillu lahu, maka dia tidak terjerumus kepada apa yang tidak halal baginya. Wa qala Abu Abdullah An-Nabaji Az-Zahid rahimahullah, khamsu khusalin biha tamamul amal lima perkara yang dengan lima ini akan sempurna sebuah amalan. Al-imanu bima'rifatillahi azza wa jal. Yang pertama, beriman dengan mengenali Allah azza wa jal. Yang kedua, ma'rifatul haqqi. Yang kedua, mengenali kebenaran. Yang ketiga, ikhlasul amal bihi. Mengikhlaskan amalan untuknya. Untuk Allah saja. Wal amal ala sunnah. Yang keempat, hendaklah beramal sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, aklul halali. Yang kelima, makan yang halal. Lihat lima perkara ini. Yang katanya, kata beliau, sebuah amalan akan sempurna kalau lima perkara ini ada. Taib aklul haram. Apa kaitannya dengan amalan? Karena Allah katakan, "Kulu min tayyibat ma razaqnakum amalu salihah." Atau ya ayuhar rusul, "Kulu min tayyibat Kulu minat tayyibati wa'amalu salihah." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, kemudian beramallah dengan amalan yang saleh. Berarti amalan yang saleh harus dimulai dengan makan yang baik-baik. Karena dengan makan yang baik-baik akan muncul tenaga yang baik pula. Tenaga yang halal. Yang kemudian kamu beramal saleh diterima. Tetapi kalau makan dari yang haram, minum yang dari yang haram, dia beramal baik, mengangkat tangannya, menyatakan ya Rab, ya Rab dengan doa, tidak diterima. Anda yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabulkan? Matamuhu haram, wa malbasuhu haram, wa haram. Berarti mafhum aklul halal kaitannya dengan amalan. Sedangkan sunnah al-amal bi sunnah juga ma'ruf. Karena siapa yang tidak beramal dengan amalan sunnah tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. sahih. Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dariku, nggak ada perintah dariku, maka tertolak. Sedangkan al-ikhlasul amal lillah Mengikhlaskan amalan untuk Allah juga ma'ruf. Sangat terkait dengan amalan. Amalan tidak ikhlas nggak akan diterima. Sekarang ma'rifatul haqqi bihi. Mengenali kebenaran. Agar dia bisa mengetahui apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dihindari. Itu ma'rifatul haqq. Sehingga tepat perbuatannya, tepat amalannya. Tinggal yang pertama. Al-iman bima'rifatillahi azza wajalla. Apa kaitannya? Mengenali Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ini kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas yaitu menjadi orang yang muttaqin. Innama yutaqabbalullah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima dari orang-orang yang takwa. Wa dzalika annaka idza 'arafta Allah 'azza wa jalla, karena engkau kalau mengenali Allah 'azza wa jalla, lam ta'rifal haqq kalau engkau tidak kenal Allah, enggak akan kenal kebenaran. Lam tanfa, maka tidak bermanfaat. Engkau kenal Allah, tapi enggak kenal kebenaran, Enggak bermanfaat. Wa idza araftal haq, kalau kenal kebenaran, walam ta'rifillah, tetapi tidak kenal Allah, juga enggak bermanfaat. Lam tantafi'. Wa in araftallah wa araftal haq, kalau engkau kenal Allah, kenal hak, tetapi lam tukhlisul amal, tetapi tidak mengikhlaskan amalan. Juga lam tantafi', tidak akan bermanfaat. Wa in arafta Allah wa arafta al-haq wa akhlasta al-amal, kalau tiga-tiganya punya, dia kenal Allah, kenal kebenaran dan juga dia mengikhlaskan amalan. Walam yakun ala sunnah, tetapi tidak di atas sunnah. Lam tantafi' juga tidak bermanfaat. Wa in tammatil arba' kalau sudah lengkap yang empat, kenal Allah, kenal kebenaran, ikhlas dan juga cocok dengan sunnah. <laughs> Lam yakunil akal min halal. Tetapi makanannya bukan makanan dari yang halal, makanan dari yang haram. Juga lam tantafi'. Kamu bisa sholat, kamu bisa berbuat ini, beramal sholat itu. Dari mana tenagamu? Ya dari saya makan. Makannya dari mana? Dari haram. Maka sama. Amalannya pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah layak balu illa tayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa qala Muhayyib ibni Ward. Lau kunta maqama hadihi sariyah. Lam yanfa'ka syai'un hatta tandur ma yadkhul batnaka halal au haram. Kalaupun engkau berdiri Sholat di tengah malam seperti berdirinya tiang ini. Artinya betul-betul khusyuk dan tidak bergerak lama sekali. Masya Allah. Lam yanfa'ka. gak akan bermanfaat bagimu. Syait sedikit pun. Hatta tandur mayat batnak. Hingga engkau lihat apa yang masuk di perutmu. Ahalalun am haram. Apakah yang halal atau yang haram. Walaupun kau berdiri sholat di malam hari dalam keadaan seperti tiang ini. Nggak bergerak, nggak goyang, nggak keluh, nggak kesah. Terus berdiri. Masya Allah. Panjang sholatnya. Lama. Lam yanfa'aka. Hatta tandur mayadkhul batnak. Nggak akan bermanfaat bagimu sampai kamu lihat apa yang masuk dalam perutmu. Ahalal am haram. Apakah halal atau haram? Ini pentingnya kita makan dari makanan yang halal. Dan ini Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat bahwa Inna Allah Ta'ibun la bal illa Taiba. Dan Allah Subhanahu wa taala amar al-mu'minina bima amara bil mursalin. Allah merintahkan kepada kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah makanan yang baik dan beramalah dengan amalan yang saleh. Sehingga makan makanan yang baik Hasil dari makanan itu kamu kerjakan yang soleh-soleh. Dengan makanan dan minuman yang halal tadi kamu punya tenaga, kuat, punya potensi dan seterusnya. Maka gunakan untuk amalan saleha. Maka modalnya soleh, perbuatannya juga soleh. Bahannya soleh, yang diperbuatnya juga saleh, maka hasilnya juga saleh. Ininya tayyib, bahannya tayyib, amalnya tayyib, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tayyiban. Tayyib wa amma sadaqatu bil malil haram. <laughs> Bagaimana sekarang sedekah bimalil haram? <laughs> Qanifidina azakumullah disebutkan tadi tentang haji dan salat. Apa kata Ibn Rajab? Supaya jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Bahwasanya tidak <laughs> diterima karena pakai uang yang haram dan sebagainya dari sisi pertama dan kedua yaitu tidak diriwayi, tidak dipuji, tidak pula mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga, sebagian ulama menyatakan sukutul fardi telah dia telah sakota anhu al fard. Dia telah jatuh kewajibannya. Artinya sudah melaksanakan kewajiban. Titik. Sudah melaksanakan kewajiban, tapi nggak mendapatkan pahala apapun. Bagaimana kalau sedekah Amma sadaqatu bil malil haram fa makbulin maqbulin kama fi sahih Muslim. Adapun sedekah dari yang haram maka enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak seperti yang tadi. La khilaf bahwasanya dia dalam keadaan tidak diterima sebagaimana dinukil dalam sahih Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaqbalu Allah salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. <coughs> Tidak diterima salat tanpa toharoh dan tidak diterima sadaqah dari gulul, dari pampasan, dari curian pampasan perang. Gulul adalah hasil curian atau mencuri pampasan perang. Tidak diajarkan ya. cara-cara orang-orang kafir yang dianggap sebagai seorang pahlawan ya. mencuri untuk dibagikan pada fukara wal masakin. Ini bukan ajaran yang benar sama sekali. Ajaran batil, batil, batil. Walaupun dianggap oleh sebagian orang, wah pahlawan. Dia mencuri dari orang-orang kaya, dibagikan pada orang-orang miskin. Orang kaya itu kalau nggak dicuri, bakhil mereka. Maka ini pahlawan besar yang mencuri dari orang-orang kaya dibagikan pada fukara wal masakin. A'udzubillah. Ini ajarannya Robin Hood, bukan ajaran Islam. Nah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat jelas, wala sadaqatan min gulul. Tidak diterima sadaqah dari gulul, dari hasil curian pampasan perang. Wabi sahihain dan dalam dua kitab sahih <clears throat> dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqal ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminih tidaklah bersedekah seorang pun dengan satu satu sedekah dari hasil yang halal dari hasil yang tayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib niscaya Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya langsung. Allah akan menerimanya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Rasulullah SAW telah menyatakan siapa yang bersedekah dengan sedekah dari hasil yang taib dan Allah tidak menerima kecuali yang taib. Wabil musnadi dan dalam musnad Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud dari Nabi SAW Qala la yaktasib 'abdun malan min haram. Tidaklah seseorang hamba menghasilkan harta dari yang haram. Fayunfiq minhu. Kemudian berinfak daripadanya. Fayubaraka lahu bih. Kemudian Allah berikan barakah kepadanya. Wala yatasaddaq bihi. Tidak pula bersedekah dengannya. Fayataqabbala minhu kemudian Allah menerima daripadanya wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila nar innallaha la yamhu sayyi bis sayyi tidaklah seseorang hamba mengambil harta dari yang haram kemudian menginfakkan daripadanya kemudian diberkahi tidak jadi tidaknya di awal la yaktasibu Tidaklah seorang hamba menghasilkan dari hasil yang haram. Kemudian dia bersodakoh. Kemudian dia diberkahi. Tidak. Dan tidak pula bersodakoh dengan yang haram. Kemudian Allah terima. Tidak. Tidak pula dia biarkan uang tadi yang haram tadi di belakang punggungnya. Kecuali itu akan menjadi bekalnya yaumul qiyamah dari api neraka. Innallaha la yamhu sayyi bisayyi. Sesungguhnya Allah enggak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan. Walakin yamhu sayyi bil hasan. Tetapi Allah akan menghapus yang jelek dengan kebaikan. Innal innal khabitha la yamhul khabith. Yang busuk tidak akan bisa menghilangkan yang busuk. Berarti nggak bisa kemudian setelah dia mencuri supaya dosa mencuri saya hilang, saya banyak sodakoh. Ya. Dari mana sodakohnya? Ya dari hasil curian. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang busuk mau dijadikan sebagai penghapus yang busuk. Yang kamu sodakoh itu adalah harta busuk. Bagaimana akan membersihkan hartamu yang busuk? <laughs> Al-khabith la yamhu khabith. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi dalam sanadnya ada seorang yang disebut dengan Sabbah ibn Muhammad dan itu adalah seorang rawi yang baif. Maka hadis ini lemah. Cukup dengan hadis yang pertama dan kedua tadi dalam Sahih Muslim dan yang kedua dalam Sahihain. Wa yurwa min hadis Darij dengan sanad yang hasan dari Ibnu Hujairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kasaba malan haraman siapa yang berupaya menghasilkan harta dengan cara yang haram, fatasaddaq bihi, kemudian bersedekah dengannya, lam yakun lahu fihi ajrun, maka dia tidak mendapatkan padanya pahala. Wa kana isruhu alaih dan itu adalah akan menjadi isruhu alaih, akan menjadi beban dia nanti yaumul qiyamah. Kharajahu Ibnu Hibban fi sahihih Diriwayatkan sebagian oleh sebagian mereka secara mauquf terhadap Abi Hurairah. Sebagian mereka meriwayatkannya secara marfu sampai pada Nabi dan sebagian lain meriwayatkannya mauquf ala Abi Hurairah. Dan disebutkan di sini sanadnya isnaduhu hasanun. Qala muhaqqiq jazahullahu khaira. Kharraja Ibnu Hibban fi sahihih wa rawahu ba'dihim mauqufan ala Abi Hurairah. Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, diriwayatkan oleh sebagian mereka secara mauquf Ah, wa minal marasil Qasim ibn Mukhaymirah dan diantara riwayat-riwayat yang mursal mursalnya Qasim ibn Mukhaymirah qala qala Rasulullah sallam man asaba malan min ma'zamin siapa yang menghasilkan harta dari dosa menghasilkan harta dari dosa berarti tidak mesti dalam bentuk kasab tidak mesti dalam bentuk kasab yang haram dia berbuat dosa kemudian dapat hadiah Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Ada orang yang berbuat dosa, berbuat dosa, sampai kemudian dia menonjol dalam perbuatan dosa itu. Karena menonjol, dilulukan oleh masyarakat, dijadikan sebagai juara pendosa. Mendapatkan hadiah besar, satu miliar. Juara pendosa. Astagfirullahaladzim, juara minum komers sedunia. Misalnya. Dia nggak dagang, nggak usaha, dikasih hadiah. Apakah boleh dia berkata, saya tidak mencari yang haram atau saya tidak berdagang dengan dagang yang haram. Tiba-tiba saya dikasih hadiah. Iya, dikasih hadiahnya kenapa? Karena saya berhasil oh, minum homer dengan sekian banyaknya mengalahkan seluruh para peminum di seluruh dunia. Ya sama, itu adalah kasbil haram. Ya Yani dia asaba malan, mendapatkan harta min ma'zamin dari dosa. Fawasala bihi rahimahu. Kemudian dengan harta itu dia menyambung silaturahmi dengan harta hasil hadiah tadi. Menyambung silaturahmi, tasaddaq bihi, banyak sodakoh dia. Au fi sabilillah bahkan dia berinfak sabilillah untuk jihad sabilillah untuk pondok pesantren. Dan yang disumbangnya pondok pesantren yang bagus-bagus, ahli sunnah, Masya Allah. Tapi nggak ngomong dari mana. Kalau ngomong dari mana orang itu nggak akan mau nerima. Dan pokoknya ini adalah hadiah buat kalian, buat pondok kalian. Apakah ada nilainya? di sisi Allah Taala. Dikatakan summa qadhafa bihi fi nari jahannam. Jama' Allahu dzalika jami'an. Allah kumpulkan semua itu tadi yang dia infakkan ke sana, infakkan ke sini, yang dia berikan sana, berikan ke sini, dikumpulkan oleh Allah, summa qadhafa bihi bin nar. Kemudian dilemparkan dia dengan hartanya semuanya dalam neraka. Diriwayatkan oleh Al-Mizzi, eh, disebutkan oleh Al-Mizzi dalam terjemah Al-Qasim dari Tahdibil Kamal. Dan juga oleh Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dari Al-Qasim Ibn Mukhaymirah qawluhu walam yarfa'ahu. yarfa'hu dan tidak merafakkannya kepada Nabi. <laughs> Baik. Ala kulihal hal paling tidak itu adalah ucapan beliau, ucapan Al-Qasim Ibn Mukhaymirah. Wa su'ila Ibn Abbas amman kana ala amalin fakana yadlim wa yaqudul haram thumma taba فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang aman kana ala amalin tentang seseorang yang berbuat satu amalan fakana يظلم wa الحرام، haram dia berbuat zalim mengambil yang haram sampai akhirnya tobat taubat dalam keadaan sudah kaya masya Allah sudah berbuat dolim, merampas yang haram, bekerja dengan cara yang haram, sudah melimpah ruah hartanya, taubat. Ya. Setelah taubat, dia haji dengan harta tersebut. Dia bersodakoh dengan harta tersebut. Ya. Bagaimana wahai Ibn Abbas? Orang ini. Ya. Fakala beliau menjawab, Inna, Innal khabis la yukafirul khabis. Setungguhnya yang jelek tidak bisa menghapuskan kejelekan. Apa yang jelek? harta yang dipakai haji, harta yang jelek. Harta yang dipakai sodako, harta yang jelek. Maka nggak akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan dia yang telah lalu. Wa kata qala Mas'ud, demikian pula dikatakan oleh ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Innal khabiz, la yukafirul khabiz. Sesungguhnya yang jelek nggak akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Walakin al tayyib yukafirul khabiz. tetapi yang tayyib yang akan bisa menghapuskan yang jelek. Yang toyib akan bisa menghapuskan yang jelek. Adapun yang khabith, yang jelek nggak akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Sehingga jazahullah khairan, semoga Allah menerima taubatnya dan memberikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Ada seorang yang taubat dari pekerjaannya di bank riba. Ini di, di Saudi sana. Begitu taubat, dalam keadaan kaya raya. Dia semuanya dia kembalikan ke Baitul Malil Muslimin. Bukan sebagai sedekah, sebagai tabarak berlepas diri karena semua rumah saya, barang saya, harta saya, mobil saya, semuanya adalah dari hasil saya kerja di tempat yang haram. Maka saya berikan seluruhnya. Habis. Kemudian dia menjadi orang yang sendiri, tidak memiliki apapun dan dia berdagang dari satu barang dia jual kedua, dua jadi empat, terus dia sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan menjadi dia cukup kembali. Ya. Bisa. Ya. Baru itu namanya thayyib. Dia sedekah dengan harta yang thayyib, insyaallah akan menghapuskan dosa dia yang telah lalu. Ya. Adapun dia manfaatkan harta yang haram tadi setelah taubatnya, maka itu tidak ngaruh. Al-khabiz la yukafirul khabiz kata Ibnu Mas'ud. Al-khabiz la yukafirul khabiz kata Ibnu Abbas. At-tayyib, yang tayyib yang akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Berkata Al-Hasan, ayyuhal mutasaddiq alal miskin, yarhamuhu. Irham man qad Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang sangat bagus, bagus sekali. Tentang orang-orang yang sejenis ini. Berbuat zalim, habis menipu dan sebagainya. Kemudian dia taubat, kemudian dia bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka kata Al-Hasan, wahai orang yang bersedekah pada orang-orang miskin karena sayang pada mereka. Karena merahmati mereka. Sayangilah orang-orang yang telah kau dolimi. Sayangilah mereka yang terdahulu yang kau telah mendolimi mereka. Paham maksudnya? Jangan kau sayangi orang-orang fukara orang masakin dengan hasil mendolimi si fulan wa fulan fulan yang kamu tipu, yang kamu rampas hartanya dengan zalim, yang kamu begini, yang kamu begitu kepada mereka, kamu mendapatkan harta, kamu nyayangi fuqarul masakin dengan sodako, kamu tidak menyayangi mereka-mereka yang tertolimi dengan kamu merampas hartanya dengan tipu menipu, dengan makar, dengan berbagai macam kepalsuan-kepalsuan, dengan dagang dengan curang, dengan mengurangi timbangan, dengan menambah kemeteran, dengan ini dan itu. Kata Al-Hasan, Wahil mutasaddiq alal miskin yarhamuhu. Irham man qad zalamta. Wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin karena sayang pada mereka. Sayangilah, rahmatilah orang-orang yang pernah kau zalimi. Maknanya apa? Maknanya kalau engkau mau berkasih sayang. Kalau engkau benar-benar ingin menyayangi, sayangi orang yang telah kau dolimi. Kembalikan hartanya pada mereka. Ini uangmu yang dulu saya berikan, saya rampas dari kamu. Ini hartamu yang dulu saya tipu kamu. Ini hartamu kembalikan semua pada mereka. Baru itu benar. Ini kalimat yang bagus sekali dari Al-Hasan Al-Basri. Ayuhal mutasaddiq min malil haram yarhamuhu alal miskin.